بسم الله الرحمن الحمد لله إحسانه وشكره وتوصيه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله حياته إلى رضوانه صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا masih di bab al-jam' bain al-khauf wa raja menjamak mengumpulkan antara al-khauf rasa takut dan harapan yang tentu keduanya ini harus imbang pada penerapan arkan ibadah. Pada penerapan arkan ibadah, unsur ibadah. Kapan seorang condong satu dan melemah yang lain, maka akan berakibat fatal bagi hamba tersebut. Sehingga seorang harus menjaga bagaimana berkumpul pada dirinya al-khauf, ini seimbang. Dia punya takut kepada Allah, tapi juga punya harapan kepada Allah. Ini yang mesti diinginkan dari dua hal ini. Kita langsung saja baca hadisnya. Ayatnya sudah kita banyak baca kemarin. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: "Law ya'lamul mu'min, mu'min ma 'inda Allah من العقوبة ما قمع بجنته أحد ولا يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قرب من رحم من الجنة أحد رواه مسلم dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda kiranya orang beriman itu tahu ma Allah min al-uqubat apa yang ada sisi Allah dari siksa Allah, ubahnya Allah, mengetahui bagaimana Allah menyiksa hamba-hambanya di akhirat nanti, mengetahui bagaimana dasarnya jahannam, mengetahui bagaimana para malaikat-malaikat Allah menyiksa hamba-hamba yang durhaka di sana. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di dalam mereka itu malaikat yang syidad ghilad yang keras, hidat, gila, tidak kenal ampun, tidak kenal perasaan iba. Sebab mereka memang, memang dicipta oleh Allah untuk menyiksa hamba-hamba yang durhaka. Sehingga enggak memakai perasaan sebagaimana kita. Kalau manusia sekejam apapun, sedendam apapun kepada orang ketika dia siksa orang yang kita dendam itu, ketika dia sudah merintik kesakitan mungkin akan muncul iba. Itu manusia. Tapi kalau malaikat yang ada di neraka ini tidak kenal iba. kali hamba yang disiksa di situ hamba Allah merintih, meringis dan menjerit histeris kesakitan, maka malaikat sedikit pun tidak turun rasa kasihan Gila tidak sifatnya yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Ulama nadijat juhuduhum badallahum lahum juhudan Dia dukul ada yang kali menyebut mereka dibakar oleh api mengelupas maka mereka tidak menolongnya, tidak membantunya, tapi diganti dengan kulit yang baru. Kemudian disiksa lagi. Dia dukul ada agar mereka merasa kalau kata Rasulullah, kalau seandainya orang beriman itu tahu tentang hukuman siksa yang ada di sisi Allah, maka di di ahad. Maka tidak ada seorang pun yang sama dengan jannah. Artinya, seorang hanya berpikir dan fokus bagaimana dia selamat dari siksa Allah. Ya. ya. Ketika dia mengetahui siksa Allah, seorang berpikir bagaimana dia selamat dari siksa Allah. Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya aku datang di hari kiamat dalam keadaan impak antara amal baik dan buruknya, kita senang beliau. Ya, sudah berbahagia beliau. Karena dia betul-betul memahami siksa yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya datang dalam keadaan impak saja sudah bergembira. Tidak akan sama dengan jantung maksudnya bagi yang terpenting adalah selamat dari murka Allah Subhanahu wa Selamat dari siksaan kalau orang beriman itu mengetahui apa yang ada di Sebaliknya walau ilmul kafir min Allah min rahmat, kalau seandainya orang kafir juga tahu apa yang ada di sisi Allah dari rahmat Allah, jannahnya Allah, maqamidha min jannati ahad, maka tidak ada seorang pun yang putus asa dari jannah Allah. Kalau kunci bagaimana? rahmat Allah yang berikan kepada hamba-hambanya. Di hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam nama hadis 2755. Faedah atau fikih yang bisa dipetik dari hadis ini al-hasu al-khawf min iqabillah ta'ala wal amali fi tawadih wa ma'rifatih wa ridwanih anjuran untuk <clears throat> menumbuhkan rasa takut dari siksa Allah dan mengangankan dan menginginkan pahala dan ampunan serta keridhaannya. Imbang imbang. Punya muncul khasyah, tapi juga muncul rasa al-raja. Harus ada di antara hamba aku dengan sisa Allah. Jika seorang meninggalkan perintahnya, maka di dikedepankan pasnya takutnya. Jika orang berbudak dan dalam bermaksiat, maka dikumpul-kumpulkan ya, kekuatan pascatullahnya. Tapi ketika dia ingin bertobat, ingin perbaiki diri, maka telah dia tumbuhkan sifat atau perasaan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul harapan-harapan dan apa semangat untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunan dan magfirah dan keridhaan. Ini anjuran seperti itu. Yang kedua, lain bagi lil abad an yarkuna li amalihi wa yaktar bihi ولا يترك الأمل أملا بسعة رحمة الله ومغفرته Tidaklah pantas bagi seorang hamba untuk condong cenderung kepada amalnya dan tertipu dengan amalnya. Amalnya selalu membanggakan amalnya, tertipu dengan amalnya, seolah amal itu telah menyelamatkan dari neraka. Allah pasti menerimanya, kemudian dia berundang dengan yang lainnya karena merasa Yesus dihantui perasaan bahwa amalnya telah membawa dirinya kepada diterimanya amal, diterimanya ibadah dan lain-lainnya. Jadi tidak perlu, tidak perlu boleh seperti itu. Kemudian walayat terus tidak boleh juga meninggalkan amal. Kemudian berangan-angan dengan rahmat Allah. Tidak. Tapi harus iman. Kita beramal, kita berbuat, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Yang kita terus perbaiki amal-amal kita kemudian merasa mesti amal kita terima, kemudian kita sombong dengan amal yang kita miliki, merasa baik dan lain-lain. Bahkan kalau kita melihat hadis, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, kalian masuk jannah bukan karena amal-amal kalian. Para sahabat tersengat. Kemudian mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga engkau masuk jannah bukan karena amal kalian, amal anda ya Rasulullah? Wala ana, tidak pula illa ayaghammadani Allah bi rahmah kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan rahmatnya. Artinya masuk jannah karena rahmat Allah. Amal itu sebab. Tapi yang memunculkan sebab dan musababnya adalah Allah. Sehingga seorang hamba masuk jannah itu karena rahmat Allah. Bukan karena amalnya pada tapi amal adalah sebab. Bahkan dalam dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal demikian. Para kasamu nafsun ma ubiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an lima kanu ya'malu. Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui dari perkara yang menyejukkan pandangan yang pindah dipandang dari perkara-perkara kelima dan jannah nanti yang masih kami rahasiakan sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Wa syiriladina amanu Wahai salihat anna lahum jannah. Sudah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal Allah. Bagi mereka adalah jannah. Ini ayat keras bahwa jannah itu bisa diraih dengan iman dan amal. Akan tapi pada hakikatnya seorang masuk jannah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang bisa beramal soleh tentu itu karena rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tentu dia tidak akan mampu Nah ini sehingga jangan sampai kita tertipu dengan amal kita. Kemudian meninggalkan amal, terus mengangan-angankan rahmat dari Allah. Allah semua rahmatnya, sebab ampunannya. Betul kalau demikian. Tapi bukan kemudian ini jadi kebenarilah setiap dia berkembangan dalam bermaksiat, meninggalkan ketaatan dan lain-lain. Ya, itu sebaliknya. Artinya seorang hamba ya, tidak mudah di dalam hal tersebut, dan kemudian tidak kemudian merasa sombong dari amalnya. Tapi jelas seorang hamba itu sebaliknya. Ya, merasa amalnya kurang sempurna, merasa amalnya masih kurang dari kebaikan, sedekahnya masih kecil, ya. sholatnya masih campur dengan ria, dengan malas dan belum khusyuk dan lain-lain sehingga itu akan mendorong dirinya untuk terus memperbaiki dirinya, memperindah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah merasa baik amalnya ibadahnya sedekah saya sudah banyak, orang yang saya kamu sudah banyak. Kalau seperti itu, ini menjadikan dia sombong dengan amalnya dan, dan dia tidak berusaha untuk meningkatkan amalnya. Kita ini penuh dengan kelemahan, ibarat kita penuh dengan kekurangan. Maka adalah seorang muslim selalu mengesankan dirinya seperti itu. Ada dosa ada kesalahan kita terlalu banyak. Amal kita belum tentu diterima, tapi kita kita sudah jelas. Kita sudah jelas. Itu mestinya yang harus terus ber ada jarak hati kita sehingga kita akan terus memperbaiki diri kita sibuk dengan kekurangan dirinya jangan sibuk dengan air saudaranya jauh air itu kalau ditelanjangi tidak akan ada habisnya tapi coba telanjangi air diri kita sendiri terlalu banyak bukan yang menyibukkan yang akan memperbaiki diri awal air saudaranya itu tidak ada untungnya tapi kalau tahu air diri sendiri besar untungnya besar bahagianya, keuntungan. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu An anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza udiat al-janazah wa tamalaha an-nas aw rijalu ala aqnaq ala aqnaqihim fa in kanat sa'iha sa'ihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra sa'iha qalat ya ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtahu شيء إلى إنسان ولو سمعه صاعقا رواه البخاري dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata apabila jenazah telah diletakkan di keranda jenazah dan manusia telah membawanya di leher-leher mereka diangkat di leher-leher mereka kalau jenazah itu dari kalangan orang yang soleh atau solehah, maka jenazah itu akan mengatakan qadimuni qadimuni ajilu, ajilu. segerakanlah aku segerakanlah ya, cepatkan langkah cepatkan langkah agar aku segera menuju alam barzah minta agar di cepatkan langkah itu kalau jenazahnya orang yang soleh wa ikana ghair salihah kalau seandainya jenazah itu bukan orang yang saleh, ahlu maksiat, ahlu syirik, ahlu bid'ah, dan lain-lain. kalau dia akan berkata, Ya wailaha, aina tersabu biha. Sakala. Mau, mau, mau kalian bawa kemana? Dia minta agak takutan, mau dibawa kemana saya? Yasma'u sautan kullu syai' ila insan. Jadi tadi istimewa tadi didengar oleh semuanya. Didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Kata Rasulullah, walau kami yang saya, kalau dia mendengar cerita Maisyah jenazah tadi, saya dia akan pingsan. Ya. Disebutkan karena dahsyatnya jenitan tersebut sehingga orang nggak mampu mendengar dengan telinganya sehingga dia akan pingsan. Di hadis sahih riwayat Bukhari di dalam kita suami ini. Ini hadis ada beberapa faedah. Yang pertama, as-sunnah hamlul janazah ala ataqi ar Disunahkan. Nah itu adalah yang disunahkan adalah memikul jenazah itu dengan leher-leher seorang laki-laki, banyak laki-laki. Disunahnya ya, bawa lima atau empat atau enam kalau berat ya tidak ada penentuan di sini jumlahnya. Yang jelas dikatakan peja atau jamak lebih pada dua atau tiga. Diko sama keranda jenazah. Itu sunnahnya. Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala menyebutkan mendapatkan jenazah ini. Bahwa membawa jenazah dengan arabah atau sayyarah mukhafah dengan kereta jenazah atau sayyarah mukhafafah atau mobil jenazah ya itu adalah kemudian diikuti pengiringnya dari belakang dan mereka juga bawa mobil atau motor maka fahadi surah maka cara seperti ini dan terserah al-badah sama sekali tidak disyariatkan ya sama sekali tidak disyariatkan apalagi kalau yang depannya masukkan motor ya motor kalau kita lah wah seolah-olah jalannya itu sendiri. Kalau sudah bawa beda negara itu orangnya semakin gitu ya. Perenang-perenang di jalan, topi yang lainnya ya. Dikeper-keperkan motornya. Ini namanya kamarnya jenazah. Seperti itu. Kata beliau lah, dan terserah ulbat dan tidak sekali sama sekali tidak disyariatkan. Ya, karena beberapa perkara tersebut, beberapa perkara yang akan dia sebutkan satu persatu sama beda tiga atau empat perkara. Yang pertama awal anha min adatil kuffar. Faqad taqarrara fi syariah annahu la yajuz taqliduhum biha. Karena hal demikian merupakan kebiasaan adanya orang kafir. Ketika membawa jenazah dengan mobil jenazah atau kereta jenazah. Dan bahkan dalam syariat, hal itu tidak dibolehkan kita mentaklid kepada mereka. Tidak boleh membebek dan membiu atau ikut-ikutan dalam peribadatan mereka. Karena syabaha biqaumin qaumin. Ya, itu tidak boleh. Walaupun umat ini mesti mencontohnya. Walau tak Kalau pada kalau tafalu Walaupun mereka sampai masuk ke kandang atau eh, kandang biawak pada pasir dijelaskan kandang atau tempat biawak ada pasir itu dua alam liku sempit mananya walaupun untuk mengikuti kandang itu berat sulit dan sempit tetap saja diikuti kata lagi ya. ya ternyata umat ini demikian walaupun hal itu sangat membahayakan mereka tetap dicontoh oleh kaum muslimin bagaimana mereka bertasyabuh dengan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Dalam ibadah, dalam suruh, dalam akhlak, dalam perangai, dalam pakaian, dan lain-lain. Sehingga, antum kalau pergi ke Grand Mall, itu sulit mana yang kafir, mana yang muslim. Ya. Tapi ya, bedakan sudah sulit. Yang kayaknya sudah sama saja ya. Muslimah yang seperti itu, Kafirnya seperti itu. Kita mengkafirkan seorang ini kafir ini pakai naudzubillah. Ketika dia kata namanya Fatimah. Bila namanya Fatimah pakai zukin si rohmi. Enggak tahu ini. Seperti itu. Begitu pula yang laki-lakinya. Enggak tahu yang laki kafir atau mukmin atau muslim. Pakaiannya gaya-gaya sudah enggak ada lagi bila dengan kafir. Ini kenyataannya. Bahkan dalam perkara ibadah, kaum muslimin pun mencontoh. Tetapi dalam masalah mengangkat jenazah, kita banyak mencontoh meniru tata cara orang kafir. Demikian saya tadi menyebutkan di jalan Askanul Janayah. Kemudian diiringi dari belakangnya lewat tukang motor atau mobil. Ya, cara seperti ini tidak dikenal oleh syariat. Pertama, jadi adanya orang kafir. Kemudian yang kedua, anak bid'atun hatun ibadah. Bahwa perbuatan itu adalah bid'ah dalam ibadah. Sebab mengantarkan jenazah bagian daripada ibadah. Dari mana kita tahu orang orang yang mengantarkan jenazah kalau dia bisa sempurnakan ketika dia ingin mensolatkan kemudian dia antarkan ke jenazah maka dia dapat pahala sempurna dua kilo. Berarti mengantarkan ke jenazah ke tempat ke kuburan jenazah adalah ibadah. Maka kalau ibadah adalah taufifiyah, sesuatu yang tidak terpakai untuk dicontoh tidak diperbolehkan seorang dapat kalah sendiri dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau yang kedua bahwa itu adalah bid'ah dalam ibadah. Bersamaan dengan itu sampai dia menyelisih dari al-sunnah amaliyah di amal janais dalam rumah mengangkat jenazah menyisihi wa makanya ma kana kadzalika min bahwa muhdathat wa wadalatun dan itu juga termasuk dari hal yang mudah dan sesat itu salah ittifaq. Kullu bid'atin bola Yang kedua, bahwa eh, yang ketiga bahwa mengangkat jenazah dengan mobil atau kereta jenazah itu menjadikan apa orang banyak luput ya menjadikan banyak orang yang luput untuk bisa mengikutinya luput maksudnya apa luput dari apa hal tujuan seorang mengangkat jenazah. Oh ya, min hafiha wa tashyi'iha. Orang yang mengangkat jenazah dengan cara seperti tunggang mobil atau kereta jenazah, itu orang akan luput dari tujuan seorang membawa jenazah dan mengangkatkannya. Itu tujuan apa? Tudzakirul akhirah, mengingat akhirat. Bila ya kalau dipikul pakai awak, Orang kita melihat orang dipikul, jenazahnya kita melihat menyaksikan sendiri. Di sampai ke dalam kubur kita melihat, tentu hatinya akan lebih adalah lebih tajam dalam mengingat kematian dan mengingat akhirat. Akhirnya kita juga akan seperti itu nanti kita diangkat oleh manusia seperti itu. Lebih membawa hati untuk bisa mengingat kematian dan akhirat ketika dia melihat jenazahnya langsung dipikul oleh leher-leher manusia. Beda kalau dinaikkan ke sudah apalagi tambah suara wih wih wih kita sudah pikir kita ya. Tambah suara sirine. Dari mana ini pendaritanya suara sirine? Ada nas yang mengatakan demikian. Zaman Nabi ketika mengatakan pakai wih wih gitu ada. Ini semua cara orang Nasrani tahu kenapa orang Nasrani seperti itu? Bahkan oleh yang jadi akhir pembahasan. Bingung nih sing umat mayat tetep kok iya akhir kata beliau menerangkan kecuali kalau darurat. Kalau rumah dari tanah kubunya itu bermil-mil atau jauh sehingga sangat jauh berat untuk kalau dipikul nah itu baru boleh. Itu pun dengan mobil-mobil yang benar tidak usah pakai sirine dipaksakan. Itu ya. Nah kalau dari sini sampai Perancis itu termasuk jauh tidak. Kalau mikul ya nanti Cukup berat kalau cuma empat orang ya. Tapi kalau diamalkan Masya Allah ya, nya nampak. Dan lebih tanda orang lebih banyak-banyak meningkat ingat kematian. Ini walaupun kayaknya sulit diamalkan, tapi kita berusaha. Ya berusaha mencontoh cara yang syar'i ini. Kemudian yang ketiga dari saya, Kemudian yang kedua, atau yang masih ketiga, bahwa mengangkat jenazah, mengiringi jenazah dengan cara seperti itu, juga akan menjadikan manusia lumut dari mengikuti jenazah, dan itu dia akan kehilangan banyak bahan. Alasan saya tadi apa? Karena tidak semua orang mampu menyewa mobil. Membawa mobil, menyewa mobil. Ya, tidak semua orang bisa punya mobil dan menyewa mobil. Sehingga kalau orang nggak punya mobil, kalau nggak dapat tempat, ya dia nggak ikut. Sehingga dia luput dari pahala dua kilo. Nah, kalau dia berjalan, nggak perlu modal. Cuma kaki saja yang modal. Itu insya Allah banyak yang ikuti. Nah, ya. Jadi kalau saya beri, kenapa hal itu tidak diperbolehkan? Bainahum bima la yaqala al dan tidak dipungkir ya, tidak beramal lagi bagi pandangan ketika dia melihat seorang mengangkat jenazah di leher mereka dan orang-orang yang mengiringi di belakangnya juga demikian ya wahia maka karena jatuh di kepala-kepala mereka di leher-leher mereka adalah bitadakuri wa wa ibti'a min tashbihiha min iha ala suratil murak maka yang demikian lebih ablas lebih tangga untuk mengingat kematian dan kamu dan lebih bisa memberikan nasihat bagi dirinya daripada mengiringi dengan cara sebagai sebagaimana yang telah tersebut ya. Ya. Jadi artinya lebih apa bisa tersentuh ketika kita melihat lebih dipikul dengan leher manusia. Namun kata beliau wala aku batil tidak aku tidak merasa aku tidak mungkin dikatakan melampaui batas kalau sampai aku katakan sungguhnya orang-orang Eropa kata beliau membawa jenazah jenazah mereka dengan mobil itu bahwa kaum minal maut karena takutnya mereka dengan kematian ya wakulu mayuzakiru bihi dan apa yang bisa mengingatkan kepada kematian ya nah, makanya mereka dipakai mobil yang cepat dan mampu mencegah sudah Nah ini orang-orang Eropa berbeda demikian, orang Jerman ini karena kata mereka dengan kematian dan apa-apa yang bisa membawa kepada ingatnya kepada kematian بسبب تسلك المادة عليهم وكفرهم بالآخرة sebab karena mereka lebih mencintai dunia mereka, harta mereka dan mereka karena kekufuran mereka dengan negeri akhirat sehingga mereka orang yang benar-benar takut dengan kematian maka mereka memakai cara yang lebih Sedangkan kaum sini tidak seperti itu. Justru kematian adalah nasihat yang sangat indah bagi seorang muslim dan muslimah agar dengan kita mengingat kematian dan akan membawa mereka dirinya menjadi hal lebih baik. Ini bedanya dengan kufar, beda dengan kata-kata syariat orang-orang orang Yang keempat, anak hukum pun, li di taklil musyir. Bisa saya jelaskan tadi ya. Yang keempat adalah apa? Itu juga bisa menjadi sebab yang sangat kuat untuk mengurangi al orang yang mengikuti jenazah dari, ya, dan semangat bisa mendapatkan pahala. Maka tadi karena tidak semua orang mampu untuk ya, setiap menyewa bayarokan di syaiti ya syiha untuk mengikuti jenazah tersebut. Jadi sehingga empat perkara yang ditegaskan dalam makam jenazah bahwa mengangkat jenazah dengan mobil-mobil atau keranda jenazah atau kereta jenazah itu termasuk eh, yang memintakan dan kecuali yang melihat darurat jauh makamnya dari rumahnya dan tentu masyarakat yang berat kalau dipikul sehingga itu diperbolehkan ya, itu diperbolehkan Kemudian kaidah yang selanjutnya bahwa amrul jalahid akan gerijal bahwa eh, dengan demikian selesai kita kembali kembali ke kaidah hadis membawa jenazah itu khusus bagi laki-laki itu wanita, tak boleh perempuan. Jadi membawa dan mengimbau jenazah itu ada dari kalangan laki-laki. bapak Rasulullah telah melarang ya, jenazah perempuan untuk tiba mengikuti jenazah. Bapak tolak umu adiyah, radiyallahu anha, di hadisin mutlaqatun ala katihi, kunna nanha an itibai al jenazah. Kami, para perempuan, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti jenazah perempuan, perempuan itu lemah. Sehingga dalam hadis yang lain, laknatullah Allah Allah Allah melaknat para dua robin kubur, para perempuan-perempuan yang lebihnya ziarah kepada kuburan. Di mana karena dikhawatirkan akan banyak niat kalau perempuan itu banyak lemah perasaannya sehingga kalau sering kejadian tempat kuburan dikhawatirkan akan muncul niat ya kita harus rebut tahu mengangkat suara dan kemudian mengumpul pipi atau surga berbagai atau nangis dengan teriakan yang histeris maniaka. Yang Rasulullah SAW termasuk amal jahiliyah yang di umat ini belum bisa meninggalkan secara total. Dan Rasulullah SAW mengancam dengan banyak hadis di antaranya, "Fa'ilam yasuk fa'ida lam tasuk qabla mautiha, alaiha wa yawmal qiyamah tuqamu alaihi sirbalu bin qatirat wa zikun min syarab." Kalau orang yang niatkan ini belum tobat sebelum dia mati, dia masih belum bertobat dari niatannya maka pada hari kiamat ia akan dibangunkan dibangunkan di hari kiamat dan pada terpakaian ya dari cairan sedih maka dari cairan sedih sebagai ganti pakaian yang dia robek-robek kemudian dari pakaian-pakaian yang bisa menjadikan kulit mereka gatal-gatal itu pakaian yang Allah berikan kepada orang yang suruh suka niatan ketika di dunia tanpa bertobat Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain Inilah mayita la asibu dibukai asihi tunggu Sungguh mayit itu akan disiksa karena tangisan anggota keluarganya. Tangisan yang istri maksudnya. Maka menjadikan apa orang yang meninggal disiksa karena tangisan keluarganya. Tapi saya Albani merinci hal tersebut kalau kalau kalau orang itu ketika dulu pernah hidup, hidup di satu tempat atau kampung, yang dia tahu adatnya, kalau ada orang mati di tangis di sini, jadi dia ngerti tidak wajib kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati jangan gitu disikapi seperti itu. Sudah wajib seperti itu dia mati, kemudian keluarganya masih niat, maka dia selamat dan siksa. Tapi kalau dia ngerti bahwa apa eh, ada adat yang ada di kampung dia tinggal itu kalau orang orang mati ditangisi dengan seperti itu, jadi dia diam saja nggak wajib dan dia mati ditangisi seperti itu, nah, dia disiksa. Ini kalinya kata saya seperti itu. Inilah maita la ibu dibuka bukai ahli. Sungguh akan Nah, jalan para yang karena kaitan anggota keluarga kaitan yang siap. kan bagaimana yang ini membawa takar bagi yang hidup bahkan bagi yang sudah meninggal oleh karena besarnya dosa. Oleh karenanya adalah seorang yang harus jelas untuk apa menjauhi dari perkara tersebut. Satu kali lagi ya. Atau masih faedah yang selanjutnya Allah Ta'ala يطلق عباده على منازلهم وما عاد له في هذه الحالة فيشتاق المؤمن لما عاد من كرامة ويجزع الكافر والفاسق لما يترقبه من علي من علي من من علي الأذاب. Jengkel meditasinya Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan hambanya, memunculkan mem, mem, menampakkan hambanya, memperlihatkan kepada hambanya mana jirihim. Ya. Ala mana jirihim, kedudukan, kedudukan mereka, tempat-tempat mereka. Wa ma'adalah fi halil hal. Dan apa yang Allah janjikan kepada mereka, keadaan ini. Ya, itu apa dari? Si Mei tadi ketika diangkat di kereta jenazah, ketika dia soleh, ajilu Allah, kodimuni, kodimuni. Ini menunjukkan bahwa Allah telah kepada si Mei tadi, tempat yang indah di alam barzahnya. Kalau nggak mungkin orang ini ah, DPD akan bisa berkata demikian tanpa mengetahui terlebih dahulu. Tentu kalau Allah tunjukkan kepada jenazah yang soleh tadi tempat yang sangat indah, maka ketika diangkat dia mengatakan jangan, segera jangan, cepat dan cepat. Karena apa? Allah telah tunjukkan kepada jenazah yang soleh ada di tempat yang indah, tempat yang nikmat di alam barzahnya. Yang Nabi di dalam hadis bahwa bagi orang-orang yang beriman di dalam alam barzah kata Rasulullah, kuburan adalah raudhatun min riyadil jannah, kebun di antara kebun-kebun jannah, kebun-kebun surga. Allah luaskan kuburnya, Allah beri penerangan yang sangat terang, Allah apa? berikan apa? teman yang sangat indah, sangat wangi baunya sehingga orang itu menjadi temannya dia di alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Setiap pagi dan sore Allah tunjukkan tempat dunia di jannah. Allah maka baginya kuburan lebih indah daripada nikmatnya di dalam alam alam dunia ini. Ini menunjukkan gambaran dari Rasulullah, pengabaran Rasulullah bahwa seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala menampakkan manzilah mereka, kedudukan mereka dan janji Allah dalam keadaan yang mereka dijanjikan kepada mereka dari indahnya alam apa? kenikmatan alam alam kubur alam ada Adapun orang yang kafir dan fasik, maka mereka akan berkeluh kesah ya, karena dia apa? Dia akan menunggu ya, datangnya siksa yang lah kepada sudah tersiksa dan mesti kabari nanti di, jati akhirat akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Sudah nggak bisa dibayangkan bagaimana kecelakaan, bagaimana kesengsaraan dan penderitaan yang akan dialami orang kafir, orang fasik, yang bila Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saleh, kasih sehingga kita nanti apa, meninggal dunia seperti ini. Kita ya kabar terus untuk ilmu agama, berteman dengan orang-orang yang baik, duduk dengan para orang-orang soleh Insya Allah itu yang bisa membawa kepada keistiqomahan dalam beramal. Jangan tinggalkan majelis mereka, jangan jauhi orang-orang yang baik, terus bermamalah terus, bergabung terus, bermulai zaman terus. Sehingga itu yang bisa membawa kepada keistiqomahan kita dalam beramal soleh sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, batu aswa yasma'uha al-ghayr insan wa la yastatiqu al-insan ima'a. Wa hada min mujizat apa athbata al-ilm al-hadis an Sebagian suara-suara ya, itu didengar oleh selain manusia dia suara alam dari alam barzah atau dalam alam ya, jenazah ya kadang didengarkan oleh selain manusia dan manusia oleh Allah tidak di ya, nggak bisa nggak mampu untuk mendengar suara orang yang disiksa kubur ya atau orang yang ketika diangkat dari karena jenazah sebab kalau mendengar karena Nabi tadi adalah bisa kecuali kalau Allah menginginkan bagaimana Rasulullah SAW pernah berjalan dengan para sahabatnya di satu kuburan tiba-tiba diperdengarkan dua kuburan yang disiksa oleh Allah. Kemudian Rasulullah berhenti di kuburan itu dan mengatakan dua penghuni ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua sebab dosa. Yang pertama yang binanima. Orang itu yang disiksa oleh Allah dulu ketika di dunia dia suka memikirkan nami adu domba. kilwakal dapat suara ini, katakan ini, dapat cerita ini, katakan ini. Itu saja. Hidupnya ditimbulkan dengan tilawah. Oh. Dia dengar, dengan dia sampaikan. Dia dengar, dia sampaikan. Ya, hobinya yang bina ini Kemudian yang kedua, orang ini tidak berbersih ketika bersuci atau tidak menjauhi manusia ketika Tuhan kecil maupun besar. Ini dua sebab kata Rasulullah, dua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk dua pelepah kurma, dahan kurma yang masih basah. Kemudian ditancapkanlah dua pelepah itu di kedua kubur tadi. Kemudian dia berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa kedua mayat ini selagi dua batang ini belum kering. Ya, kalau masih basah, Allah keringkan siksanya. Ini juga ada bisa di Indonesia. Nah, kalau begitu mereka memiliki tanaman bambu hijau supaya jadi kalau masuk ke terus yang masih tidak bisa oleh Allah. ini saya bilangnya bermacam-macam. Bidah pertama, hormat sama dengan kambuja. Bidah kedua, itu kan perbuatan Rasul. Apa yang dia bisa tahu kalau di dalamnya ada dikta atau tidak dikta? Kok bisa memastikan dia dikta atau dikasih pohon kambuja? Ini dua bisa yang bertumbuh-tumbuh. Ini tidak dibenarkan ya tidak dibenarkan. Nah, itu asal bisa dan sebab Rasulullah diperdengarkan oleh Allah dari dua yang Oh ya, diberitahukan bagaimana tiga di dalam alam kecuali Rasulullah karena beliau adalah Nabi yang Allah wahyukan kepada dia. Sehingga beliau tidak tidak pingsan. Jadi kalau selain Rasulullah itu tentu pingsan karena mereka bukan Nabi dan tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira ini dulu yang bisa kita baca kelanjutan insyaallah taala kita baca pada pertemuan akan datang subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu